Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris dari Sumber. Saya mena mau menanyakan sesuatu bu ya. Uh, saya ini kan kerja di bidang kesehatan juga kimia gitu. Sebenarnya alkohol itu bikin kita najis bukan sih? Gitu. Uh, kita kan banyak gitu yang pakai alkohol 70 atau pakai eta dan sejenisnya gitu kita kan selalu kontak sama alkohol alkohol gitu apa kita apa ya najis atau tidak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masalah alkohol itu memang ada pembahasan apakah benar alkohol yang dikonsumsi untuk diminum adalah alkohol yang digunakan untuk obat dan minyak wangi ada yang mengatakan alkohol yang dikonsumsi untuk diminum bukan alkohol yang digunakan untuk minyak wangi atau obat jika demikian maka kasusnya beda hanya istilahnya saja alkohol jadi kalau alkohol yang dikonsumsi itu jelas mutlak haramnya diminum haram menurut jumhur ulama najis juga baik tapi kalau alkohol menurut ini kemarin waktu kita membuat bahasan di benang merah dan kita merupakan data-data bahasanya ternyata yang digunakan minyak wangi itu adalah bukan alkohol yang boleh diminum sebab kalau orang minum itu langsung buta itu apa etanol atau apa itu jadi langsung buta karena membahayakan sekali jadi bukan itu yang digunakan untuk minyak wangi bukan alkohol selama ini yang didengar yang kita dengar sebagai rohnya khomer khomer itu rohnya adalah alkohol jadi namanya khomer tapi rohnya adalah alkohol jadi alkohol itu haram mutlak kalau alkohol yang biasa dikonsumsi yang ditempelkan di bukan jenis makanan-makanan atau yang bisa diminum itu adalah itu jelas haram mutlak dan menurut jumhur ulama adalah najis lah kalau yang kedua jika benar ini, pakai kata jika itu kenapa? Anggap saja ini tidak benar nanti. Anggap alkohol satu, nanti ada solusi. Jangan khawatir. Kalau menurut pendapat yang kedua bahasanya alkohol yang di uh, ada yang pertama tadi mengatakan alkohol ada dua model. Alkohol yang biasa dikonsumsi jelas itu adalah haram. Sekaligus najis. Yang kedua adalah alkohol yang bukan dikonsumsi. Bahkan itu dilarang dikonsumsi apapun bentuknya. Yang buat minyak wangi, kemudian untuk obat dan sebagainya itu untuk anti apa namanya supaya anti infeksi dan sebagainya itu itu adalah bukan yang biasa diminum itu bukan alkohol yang biasa diminum karena itu bukannya hasil ini bukan masuk pembahasan dan dia bukan alkohol yang itu sehingga juga tidak najis dalam hal ini karena bukan bukan urusan alkohol yang selama ini diminum hanya istilah saja karena yang diharamkan istilah yang jelas adalah khomer dan rohnya adalah alkohol berarti alkohol yang biasa diminum baik ini satu yang kedua, anggap saja alkohol jenisnya satu. Sama, baik yang diminum, yang dipakai minyak wangi, yang dipakai uh, untuk obat anti infeksi atau anti apa itu bakteri yang diusapkan kalau mau disuntik biasanya diolesin atau untuk untuk untuk membersihkan bekas-bekas luka dari bakteri-bakteri yang menempel maka anggap saja itu satu jenis maka menurut jumhur ulama empat madhab dari madhab imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal alkohol itu adalah jelas haram diminum dikonsumsi lewat mulut haram dan sekaligus najis menurut mereka baik najis selesai akan tapi ada cabang permasalahan lagi Adapun masalah untuk dikonsumsi ke dalam mulut itu sudah mutlak nggak ada tawar. Tapi untuk digunakan di luar selain dikonsumsi masih ada tawaran. Ada ulama besar di dalam madhab Imam Syafi'i namanya Imam Muzni atau Imam Muzani. Imam Muzani mengatakan bahwasanya najisnya khamr itu bukan najis khisi, bukan najis dohir yang menjadikan orang sholatnya tidak sah tapi najisnya batin yaitu maknawi itu sesuatu yang busuk secara maknawi jadi seperti halnya perjudian judi itu alat judinya tidak najis tapi makna judi itu yang najis itu menurut Imam Muzni dan Imam Muzani dalam madhab Imam Syafi'i yang sekaligus itu juga pendapatnya seorang mujtahid besar namanya Atur Ra'i dan nanti banyak ulama-ulama yang mengikuti tentang ini artinya tentang najis dan tidaknya khomer di badan, di badan dan baju masih ada celah untuk kita memperkenankan orang yang mau pakai alkohol yang pakai minyak wangi beralkohol jadi gitu tapi kalau untuk dikonsumsi nggak ada biarpun itu obat batuk yang kadang menurut sebagian orang memang lebih pokcar yang ada alkoholnya memang segala sesuatu yang ada setannya kadang begitu jadi lebih cocok saya ini kan ada alkoholnya 0,5 haram kayak tidak ada obat yang lainnya jadi kalau dikonsumsi adalah haram tapi kalau kena baju ulama banyak mengatakan itu adalah najis kecuali untuk beberapa ulama nah gimana bagaimana sikap kita men menghadapi kayak begitu caranya adalah harus bijak ibu bapak kalau beli minyak wangi jangan yang pakai al alkohol. Tapi kalau disemprot sama orang yang ada alkoholnya, nyantai. Cuma astagfirullahaladzim, najis. Bikin sakit hati namanya. Ini harus begitu, maksudnya begitu. Tapi kalau beli yang jangan pakai alkohol. Karena kebanyakan ulama mengatakan alkohol nah. Tapi kalau ada orang ingin berbuat baik, sok bener nih, ngaji dua kali. setahun ngaji sering bolong lagi. yang gitu pakai gaya alkohol najis najis lagi nyakiti orang jadi kalau ada orang ngasih diterima kata ikut pendapatnya Atur Roy tapi kalau beli yang tanpa alkohol itu cara bijak ya selagi itu perbedaan para ulama kita harus uh, tanggapi sebagai perbedaan tapi pun demikian cara bijak di dalam mengambil pendapat ulama harus ada dan jangan digembar-gemborkan alkohol tidak najis tidak ada perlunya kenapa Oh, sudah ulama banyak kan mengatakan alkohol najis, ya selesai najis. Artinya selagi kita bisa mencuci, nggak usah sok. Misalnya tangan kena alkohol. Wah, wow, pendapat Imam Muzni. Kenapa cuci tangan? Sudah bener nih. Ini yang orang biasanya sok dengan ilmu ya Kalau memang tangannya kena, ikut mendapat ulama yang banyak, cuci tangan, beres. Nggak usah sok-sok dan sebagainya. Paham nggak? Ya? Ini adalah permasalahan dalam kita menjalani ilmu itu kadang-kadang ada kesombongan. Sok lebih tahu dari yang lainnya ini khilaf antara ulama ini kiai goblok tidak ngerti ada khilaf ente yang goblok merendahkan orang lain kan paling bodohnya orang jadi kita perlu menghargai kalau ada ulama yang keras haram najis itu benar ada pendapat itu baik itu adalah masalah alkohol